pengajian dilaksanakan di ruangan tengah masjid Darussan. Juga kepada para jamaah yang kebetulan berada di dekat meja, mohon agar segera pindah karena akan dipasangkan Sedih, sedih, sedih, dan insya Allah Pak Asep akan memberikan judul tentang bunuh diri dan operasi plastik sekali lagi kepada para jamaah materi yang akan disampaikan yaitu tentang bunuh diri dan operasi plastik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Allahumma salli ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa man tabi'ahu ila yawmid ampad Bapak Ibu sekalian, pada siang ini kita akan bahas tentang suicide atau bunuh diri. Ini kalau dibaca singkatnya, bunuh diri adalah mengakhiri kehidupan dengan sengaja ini pengertian dari berbagai macam para ahli. Bunuh diri adalah perbuatan menghentikan hidup sendiri yang dilakukan oleh individu itu sendiri atau atas permintaannya. Ya, tolong bunuhkan saya. Ada bunuh diri irasional. Misalnya dia makan obat, makan obat, terus dia mati. Belakang gambar ini hmm. Yang kedua budi rasional, masuk akal, masuk akal. Ah daripada hidup repot begini, suami poligami, ekonomi sulit, anak-anak ah udahlah saya bunuh diri. Masuk akal. Ya. Kata akal dia. Ini pertama karena permasalahan psikologis depresi mental. Ya, adik sudah kawin, dia malah putus dengan pacarnya. Bunuh diri atau setiap kepercayaan. Dulu ada David Kores ya. David Kores meminta kepada jamaahnya untuk bunuh diri agar Tuhan memaafkan dosanya. Atau sebagai kehormatan sosial semacam harakiri pada tentara Jepang. Kalau dia gagal menunaikan tugas, dia bunuh diri. Atau yutanasia suntik mati eutanasi aktif ya. Jadi orang sakit berat, hidup enggan, mati pun tak mau dia suntik mati atau makan obat overdosis. Ada dua, ada etanasia aktif, ada pasif. Kalau etanasia pasif ialah ketika orang itu sakit, eh ketika orang itu hidup dengan mesin, dia sakit berat, sudah koma, ini pakai mesin, stiker jantung, kateter, kemudian infus, ah, macam-macam, penuh dengan kabel-kabel. Hidup di rumah sakit tiap malam habis jutaan. Udah sekian bulan, tanya dokter, dokter, ini penyembuhan bukan? Kata dokter, ini bukan penyembuhan. Karena secara rasio sudah rusak semua organnya. Gak mungkin hidup lagi. Kalau begitu apa fungsinya ini pengobatan? Ini menahan kematian. Untung kalau gratis dok, ini kan bayar tiap malam. Ini bisa jual rumah, bisa jual sawah nih. Anak kaya perlu dana. Dok, cabut saja. Oke, tekan, tekan, tekan, cabut, cabut, cabut, cabut, 5 menit, meninggal. Itu namanya euthanasia pasif. Itu boleh, kata agama, nggak diharamkan. Kita bahas ya. tadi Yes. Secara sosiologi ada egoistik bunuh diri. Jadi karena rasa pribadi. Kesel sama diri sendiri. Ya. Lama kerja gagal terus. Pekerjaannya melamar mata kopi, testing. Kerja enggak. Ah, kesel. Yang kedua disebut dengan altruistik suicide. mau diri untuk memperjuangkan orang lain ada itu mah. Ya gini. Uh, satu satu pap satu papan di, di laut ada orang karam kapal karam dua orang selamat tapi hanya satu papan yang ada dinaiki oleh berdua dua mati hanya dinaiki oleh sendiri kayak pilot apa Titanic dia menyelamatkan siapa kalau istrinya akhirnya dia mati bunuh diri dalam Islam kalau emang hanya hati pilihan biarlah satu selamat daripada dua-duanya mati itu masih diperbolehkan yang berikutnya anomic suicide bunuh diri karena masyarakat masih bingung kemarin tahun-tahun 67 ya ekonomi begitu keadaannya, negara begini, ah hanya dia bunuh diri. kesal dengan keadaan. Motifnya dilanda keputusasaan. Kalau manusia punya masalah itu biasa. Stres pun biasa. Tapi ketika stresnya berlebihan disebut dengan depresi depresi tidak ter, tidak ada solusinya akan mengalami disebut dengan disebut dengan konflik konflik misalnya gini seorang anak perempuan punya pacar kata si ibunya anakku pokoknya kamu harus nikah nah pilihan mama siapa ma Haji Dawud Ma, aku udah punya calon. Siapa? Mas Edwin. Oh, Edwin, Edward Sakodo. Pokoknya kalau kamu ikut pilihan, tidak ikut pilihan mama, sudahlah, jangan panggil aku mama. Panggil aja ibu ya, nggak bisa. Pokoknya kamu dengan mama putus. Nggak ada solusi sampai akhirnya dia bunuh diri. cobaan hidup. Saya pernah ditelepon jam 2 malam oleh orang di daerah Gede Bagi. Anaknya guru TK Al-Quran pakai jilbab bunuh diri di ruang tamu dengan memotong jari tangan eh apa memotong nadinya dengan pisau dapur menggelegak darahnya untuk bapaknya bangun segera telepon rumah sakit bawa ambulan itu darahnya yang di ruang tamu diseduk pakai gayung ke ember eh, kata dia nasibku seperti ini mengambil darah anakku sendiri saya telepon, jam gua saya berangkat saya ciptakan saya ciptakan apa kondisi lingkungan dan saya terangkan tapi itu menurut dia kenapa karena ekonomi sekarang alhamdulillah suaminya kerja di Timur Tengah dapat gaji di sekarang. Perempuannya kalau ketemu saya sekarang, eh Pak Asep, saya malu ya Pak Asep ya, bunuh jadi nggak jadi. Bunuh jadi karena lingkungan. Gangguan kejiwaan tidak waras, banyak yang itu. Ekonomi kemiskinan banyak. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh Ini daerah bunuh yang paling banyak berapa? Saya tidak Usia. Bunuh yang paling banyak adalah di usia yang paling tinggi itu berapa? 45 sampai 54 usia bapak semua nih. Mungkin dia punya perasaan malu malu karena ada kejadian yang luar biasa. Aku tidak mau semalu ini. Lebih baik aku berputih mata yang berputih daripada aku lebih baik berputih tulang yang berputih mata. Jadi, gitu. karena ada masalah berat bagi dia, tidak kuat. Entah masalah korupsi, entah masalah tangga, mertua, masalah macam-macam. Hati-hati Pak, usia kita ini usia rentan Pak. Kalau usia 65 jarang, nah, udah mau mati. Hmm. Ciri-ciri ya kenapa? Pernyataan atau ungkapan perasaan rasa bersalah. Saya salah. Sudah, saya salah. Saya anak punya anak perempuan. Kita terlalu galak ke anak perempuan, kata dia. Sudah, Pak. Kau yang salah. Dia memang kamu salah. Ya sudah, aku yang salah. Ketegangan atau kecemasan. Dulu pernah ada orang murid gara-gara apa ya? Tegang, cemas, berangkat, gak ke haji. Berangkat ke haji akhirnya bunuh diri. Gugup. Gugup sejarang ya. Hmm, gugup ada orang gugup mau minum air putih nyata baygon meledak-ledak perubahan pola makan kebiasaan tidur malah makannya jadi jarang dia jarang makan dia, dia. Santi makan ya enggak ama enggak nafsu Santi mandi ya Enggak ah, malas. Makan enggak mau, mandi enggak mau, bahkan ber berkedip pun enggak mau. Tidur gelisah, jarang tidur. Saya punya teman dua tahun tidak tidur. Perempuan dua tahun enggak tidur. Oh, kenapa? Ya dia kesal dengan suaminya. Dia tiap malam gelisah mikir suaminya. Ini dia yang gila. Harusnya suami yang gila bukan dia lakukan obat alkohol. Perubahan kepribadian. Dulu dia anaknya ceria. Oh, ceria, lincah. Sekarang kok pendiam, ada apa ya? Itu hati-hati. Ketika anak itu lincah, tiba-tiba jadi pendiam, hati-hati. Ada apa ini? Jangan-jangan ada dia sikap bunuh diri. Sikap kejam. Kucing tendang, ayam ketok. Ya, ada orang rusuh, bahaya kabur di rumah kejenuhan jenuh dia tuh ke kantor gak mau jenuh dia dia semester dia gelisah kalau kuliah dia nggak bisa kuliah ujian nggak bisa kasih soal aja dia menggigil nah, itu bisa bahaya kehilangan minat atas aktivitas yang menyenangkan Dulu dia bermain, sekarang jarang. Dulu dia senang main futsal, sekarang nggak mau. Waduh. Berikutnya memusatkan perhatian kepada hal-hal yang tidak wajar atau tema-tema yang kematian. Dia senangnya menggambar, gambar, menggambar di bukunya. Gambar kalau aku mati. Atau gini, aku ingin hidup di alam arwah dengan dia. Nah dia mungkin mati pacarnya mati duluan. Sering mengeluh sakit perut, sakit kepala, kelelahan, gejala-gejala fisik yang sering kali berhubungan dengan emosi. Kalau orang sering emosi, tidak sering emosinya, dia akan mengalami disebut dengan psikosomatik. Sering sakit perut, berulang-ulang, mejen, hese. Kemudian juga sering dia menggigil, sering mata berkunang-kunang karena emosi tidak stabil. Namanya psikosomatik. Hilangnya kepedulian kepada pujian atau hadiah. Eh neng neng Santi, kamu cantik. Hmm? Kamu cantik sayang. Hmm? Eh Pak Hermawan, gagah sekarang kamu. Hmm. Dia nggak mau, tidak merespon. Atau dikasih hadiah. Ini hadiahnya. Apa itu? hadiah baju enggak ini kue untuk kamu kue kue kue apa itu kue hmm? itu hati-hati itu orang sedang stres hmm. kalau dia nonton main bola main bola orang lain gol teriak ah dia mah hati-hati itu ada kelainan pernah melakukan usaha bunuh diri dia pernah berusaha bunuh diri masa silam. Saya punya murid, punya murid. Muridnya murid dari Sanawiyah Aliyah. Iya. Beres Aliyah, supir angkot ya. Ketika setor ke bapaknya, kata bapaknya, kok uang cuma segini sih? Bener pak, bener. Oh kamu gitu. Kesal dia, naik pohon nangka. Ketika dia mau guntung-guntung diri, kata adiknya. Kak, pak, pak, pak, tuh si Anu, kakaknya mau mau bunuh diri bawa tambang ke pohon nangka. Kata bapaknya, biarin aja biarin, kalau berani gitu. Eh, dua jam menggelantung pak. Anak ustad padahal. Ah, siapanya sampai uring-uringan. Wah, kenapa? Jangan ditantang kalau begitu, itu nggak boleh kayak suami mau poligami mau poligami laku gitu jung oh jadi jangan ditantang itu. Nggak boleh itu dianggapnya kan diri. Gitu ya. Jangan diajak. Kemudian ada keturunan dan lain-lain lah. Apa kata Islam? Surat apa? Surat Nisa ayat 9. Ya ayyuhalladzin amanu apa? La takulu amwalakum minakum bil batil. Ini soal ujungnya apa ujungnya? Isinya wala taktulu auran. Jangan kau membunuh diri kecil dengan hak. Tapi di, ini di, di hadis lebih lengkap di hadis ini hadisnya. Di hadisnya yang paling bawah. Man kotalan nafsahu bihadidatin. Siapapun orang yang bunuh diri dengan sebatang pisau, fahadatu biadihi maka itu pisau besi akan dipegang di tangannya dan ditusukkan ke arah perutnya berulang-ulang. Di pisau, ceret, ceret. Tubuhnya hancur, berdarah, menggelepar-gelepar, tapi nggak mati. Jadi lagi tubuh yang baru. Ambil lagi pisaunya, begitu selamanya. Abadan, abadan, selama-lamanya. Waman kotala min jabalin Maman kotala mawan kotala suman dan siapapun yang minum apa? Minum racun sama itu akan diminum nanti diminum hancur tubuhnya menggelepar tapi nggak mati minum lagi begitu seulang-ulang juga yang man kotala min jabalin kalau dia loncat dari gunung di gunung diloncat hancur ke bawah nanti di akhirat kan begitu. Naik ke gunung, loncat, hancur, naik lagi, begitu selama lamanya. Ini Katolik. Kalau kata Katolik, mudiri menentang kecenderungan semula. Ini nggak begitu. teman eh, Kalau Islam tegas. Ini Protestan, mudiri melibatkan pembunuhan. Jadi siapa? pokoknya akan turunkan neraka. Ini Katolik, Protestan. Kalau Buddha, bagi penurut agama Buddha, ajaran pertama ialah untuk menahan diri daripada tidak muskan yang yang bernyawa. Ini Hindu bunuh dianggap sebagai sama saja dosanya dengan bunuh orang lain. Ini Hindu. Ini harakiri. Membelah perut dengan samurai kecil. Nah, sekarang dengan memotong nadinya dengan gantung diri. Menembak kepala sendiri. Ini dia bunuh diri karena apa? Depresi. Tujuan awalnya bermain musik hanya untuk menyalurkan emosi, malah menjadikan pusat perhatian. Jadi dia nggak mau terkenal. Dari terkenal mau diri dia. Ada situ orangnya. Semacam. Hmm, dia bunuh diri dengan menembak kepala ke bisa ke kepala. Dia gondrong. Gondrong. Hitler bunuh diri karena dia tidak mau menyerah. Dia malu kapuk masuk ke sekutu dan menyadari bahwa tidak akan ada jalan keluar. Caranya menembak kepalanya setelah menikah dengan Eva Brown. Kawin dulu baru bunuh diri. Untung. Hmm. Sylvia Plath, ya. dia menikah ketika dia depresi karena ditinggal mati ayahnya umur 8 tahun menikah dengan suaminya yang selingkuh. Oh, hati-hati. Gara-gara selingkuh, gara-gara suami selingkuh dia bunuh. Kalau suami ibu selingkuh, kubur diri, bodoh. Untuk suaminya dong. Jangan ya, begitu. Bunuh suaminya harusnya. Bukan bunuh diri sebaliknya. <laughs> Tapi enggak, orang itu biasa berbuat salah ya. Orang berbuat salah itu biasalah, asal jangan dua tiga kali jangankan sekelas kita ya hmm. ini dari masal didikan ini aliran aliran Najibullah meninggalnya dia meninggal dia makan obat potasium cyanida. barang-barang di kalau Telkom ada paham baru beli barang-barang ini David Kores ini diri karena dengan gantung diri ini ini orang loncat dari dari bus loncat di mana di Jombang Jombang lagi Jombang lagi nih istri kedua orang Telkom nih ini <laughs> nih terikat di pak di di lantai menggantung diri dengan kain hordengnya. Ini siapa nih? Diplomat. Karang asem. Karena dia apa? Dia seorang mantan diplomat Australia yang diponis 13 tahun penjara di Pulau Bali, Jakarta. Melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ini loncat sampai hancur badannya. ini di Plaza Medan kepalanya pecah tidak ada solusinya bentar ya tip-tipnya ciri-cirinya ada oke pertama untuk mencegah bunuh diri ada pertama ketahui ciri-cirinya Jangan sampai anak kita bunuh diri. Tadi ciri-cirinya. Yang kedua, berpikir positif. Kepada anak diberikan berpikir positif. Udahlah nak, putus dengan dia nggak apa-apa. Mungkin dia bukan suami kamu nanti yang baik. Kata Allah kun, payakun. Seribu orang mendukung kamu, kata Allah gagal, akan gagal. Seribu orang menjaga menjaga kamu, kata Allah jadi akan jadi. Suami kamu adalah dari Allah jodohnya. Bukan itu. Kalau kamu sekarang putus, sudah nggak apa-apa. Terus bekali dengan ilmu agama. Bunuh diri adalah perbuatan yang paling keji. Saya ingat orang bunuh diri hampir gak bisa ke surga. Kenapa? Akan mengulangi perbuatannya. Bunuh lagi. Ulangi lagi. Ulangi lagi. lakukan tindakan secepatnya. Jadi kalau ada anak bawa tambang ke atas pohon maksudnya, jangan ditonton. Harus segera dicegah. Yang kayak tadi, kayak apa yang tadi. Dia aja lah, kalau yang berani dia. Nanti oh, dia akhirnya. Kemudian kata media masa, media masa harus memberikan yang terbaik, berikan penerangan. Solusi is, eh, ini manipulasi lingkungan. Ketika itu ada anak yang menghadiri diri, anak guru TK Al-Quran bunuh di Gede Bage. Saya datang ke rumah sakit Al Islam, Al Islam yang bukan ini, Al, -is, Al, -is, Al Islam yang Al Ihsan. Apa namanya? Gede Bage apa namanya? Balai Indah, Balai Indah, Balai Indah. Balai sana, dia pakai pakai kerning biru, udah basah dengan dengan darah. Darahnya udah pada kering-kering. Dia udah gini kepalanya udah pucat. Saya katakan, "Kenapa kamu bunuh diri?" "Oh, Pak Asep. Uh, uh, saya tidak kuat. Ayah menekan saya." Saya katakan, "Kamu orang baik." "Tidak, Pak Asep. Saya orang nggak baik, orang nggak baik gitu." Tuh anakmu dua. Dia menunggu kamu sayang. Ah, baru dia, anakku, oh iya, anakku mana anakku? Minum kamu, eh kamu sembuh, eh kamu sembuh. Kata dia, aku lapar, aku lapar. Saya kasih bubur, habis dua mangkok. Gemuk juga nih orang. Akhirnya dia selamat, akhirnya dia selamat dan kemudian dia bisa hidup. Sekarang masih, masih ngajar, ngajarnya di sebuah tempat terkenal. Saya sebutkan jangan, nggak usah. Pokoknya itu. Yang kita khawatirkan sekarang jangan sampai istri, bapak, anak atau siapa aja bisa bunuh soal-soal kecil sekarang udah tinggi. Di Indonesia sekarang per hari 60 orang. Kata kemarin dari kriminologi UI bahwa satu hari mau diri 50 orang. Di Cina mencapai 250 orang per hari. Jadi yang berapa? apalagi sekarang lingkungan nggak benar ya sekarang misalnya perusahaan kolek di PHK istri kabur anak hamil luar nikah ah oh, udahlah capek disangkanya dengan mati akan selesai ya. sebelum teruskan silakan kalau mau nanya soal bunuh tapi ya, ada, ada yang mau bunuh diri ya Nah, nanti kita akan akan beda ini ya kan kita akan bahas ini nanti. Porno nggak sih? Porno nggak sih? Enggak ya karena ini keilmuan ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Oh iya. Oh, iya. Hmm. Oke. Okay. Bom bunuh diri. Satu. Sadar nggak orangnya? Sadar. Punya niatnya apa? Ingin melawan, menghancurkan musuh. Ya. ya. Kalau dalam keadaan perang itu boleh. Pak. Jadi kita bukan muslim namanya, tapi jihad. Kita perang nih lawan Belanda nih. Itu Belanda bawa tank baja sah sekali. Ah, kita udahlah bawa bawa apa? Bawa granat, bom masuk langsung ke dalam menceburkan ini bom ke dalam serobong itu apa e, kapal atau tank baja. Brut, hancur dia mati itu pasti namanya jihad itu boleh kan? Maka dia, kalau bisa dianjurkan. Kalau sedang ya. perang tapi ya. Bukan bukan tawuran. Tawuran jelas haram. Al-qatil wal maktul pinar. Yang dibunuh dan membunuh dulunya masuk neraka. Bahkan kalau kita bunuh orang, kita bunuh orang, maka dosa orang itu pindah kepada kita semuanya. Dia pernah korupsi, pernah berbuat cina pernah macam-macam, kita bunuh dia. Dosa dia pindah kepada kita semuanya. Bagaimana kata siapa? Kata Habil kepada Kabil. Ya Kabil kakakku, engkau bunuh diri, engkau bunuh aku, aku tidak akan menggerakkan tangan untuk melawan. Tapi kalau aku mati, dosaku dan dosamu menjadi tanggungmu. Jadi kalau dia membunuh diri seperti itu bukan boleh namanya jihad. Asal dalam perang. Oke. Yang berikutnya silakan. Ah iya. Ya. itulah. Orang banyak memanipulasi ayat Quran, memanipulasi keadaan. Kita lawan Amerika yuk, karena Amerika itu jauh. Nah kita harus ngebom kepentingan Amerika di Indonesia. Nah itu bunuh diri. Nah itu yang salah persepsi. Nah kita harus memberikan tahu kepada mereka. Tapi gini Pak, anak begitu biasanya anak yang menyendiri. Tidak punya teman-teman banyak. Yang kedua dia mendapatkan arahan tanpa kritis. Dipilih Pak dari sekian orang yang ada, dipilih. Oh ini tipe tipologinya diambil. Kalau kita mungkin di doping itu susah Pak. Kita melawan. Kita katakan kata siapa itu jihad? Ah dalilnya. Ah, itu kalau orang-orang mereka dikasih begitu, dia dia hanya mendengar pasti lain jadi. Nah kita memang harus arahan jangan sampai mereka mispersepsi, disangkanya jihad padahal bukan. Ada yang lain silakan. Nanti kapan-kapan kita akan terangkan tentang rebonding. Apa namanya teh? eh, apa nih ini uh, tentang masalah tadi apa operasi plastik, rebonding, selaput darah dan lain-lain. Saat ini sekarang sudah mulai anak-anak anak-anak apa orang-orang kita kita gitu. Sekarang banyak punten ya anak-anak perawan yang sudah berbuat Cina menikah pas pengetahuan orang tuanya dia operasi selaput darah di sedikit bayarnya 6 juta di ketika malam pengantin sudah jadi virgin lagi. Padahal ya cuman operasi plastik. Boleh nggak sih? Udah gitulah. Hmm. Sekarang apalagi ada orang kalau kita lihat para bencong yang di jalan-jalan wajahnya sama ya. Hidungnya, mancungnya dari, dari sini dari atas ke sini. Ini ke depan. Juga para artis begitu. Itu adalah karena silikon. Tapi nanti apa lihat ini ada bahayanya apa bahayanya? Bahayanya adalah Bentar. Ada yang kenal nggak? Michael Jackson ya. bibir tidak garis. Bisa-bisa kejadian. Ya? Karena itu adalah kegagalan. Nah, jadi Islam, nah sekarang orang jadi berlebihan, tidak boleh direbonding, gitu kan? Nah, apa dikriting, rebonding, nah bagaimana tuh? Kita bahas itu ya, kapan-kapan waktu. Terakhir ada pertanyaan lagi, ibu-ibu tentang bunuh diri? ah, pesannya pesan terakhirnya tanamkan oleh kita kepada anak kita bahwa betapapun masalah ini berat betapapun malu dunia masih bisa dihindari malu tinggal pindah rumah hamil luar nikah tinggal pergi ke tempat yang lain suruh lahir dulu putus cinta tinggal cari yang lain di dunia kalau masih kalau di dunia kalau menderita masih ada solusi. Kalau di akhirat udah menderita, oh tidak ada ampun. Jadi orang bunuh diri kata hadis akan mengulangi perbuatannya terus menerus dan di nerakanya abadi. Tapi kata sebagian orang bisa ke surga kalau sudah habis dosanya dan kalau dia tidak menduakan Tuhan. Jadi kalau bunuh diri ada sebuah perbuatan yang paling bodoh, paling keji tapi sangat dekat bisikan setannya. Sudahlah mendiri supaya cepat selesai masalahnya. Udah kamu gak jadi malu. Dan bisikan ketika ketika itu sangat besar. Saya taunya dari mana? Dari orang-orang yang mendiri tidak jadi. Nah maka bapak ibu jangan tenang-tenang dengan anak kita. Siapa tahu ada masalah. Yuk kita berdoa. mudah dalam keadaan saum ini doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan kau bebankan kami dengan beban di luar kemampuan kami. Jangan kau bebankan kepada kami masalah-masalah di luar kemampuan kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alaina qablana Rabbana wala tuhamilna ma la taqata Ya Allah ya Rabbana, kami telah banyak berbuat dosa, hilap dan alpa. Maafkan dosa kami, maaf kesalahan kami. Mudah-mudahan apa yang pernah kami lakukan yang salah-salah tidak akan terulang lagi dan kau maafkan sampai bersih. Kedepannya kami berjanji akan hidup lebih baik lagi akan menjauhi maksiat sekecil apapun dan akan berbanyak amal-amal yang soleh. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amala mutaqabbala wa syifa'a min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau berikan kami harta, rizki yang luas, yang banyak, yang berkah, yang penuh magfirah. Beri kami amal-amal yang diterima, jauh kami dari penyakit dan derita. Ya Allah ya Rabbana, kami punya istri, kami punya anak, kami ingin semua barang-barang soleh dan soleha masuk surga Firdaus yang kau janjikan. Ya Allah, kalau selama ini kami berbuat salah, tolong ya Allah maafkan kami dan masukkan kepada orang-orang yang soleh. Rabbana la tuzik kulubana Ba'li hadaitana Wahab hab lana min innaka antal wahab Rabbana adina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adabanar Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.